Semoga kehadiran kita di masjid ini menjadi salah satu indikasi adanya iman dalam diri kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama ya'muru masajid Allahi man amana billahi wal yaumil akhir." wa aqama salah wa ata zakah walam yakhsha ilallah. Jadinya yang memiliki khasyah, sejatinya orang-orang yang memakmurkan masjid. Innama dalam ayat ini menggunakan kata-kata innama yang dalam bahasa Arab itu artinya adalah ada tuh hasrin untuk memberikan kesan bahwa hanya mereka saja tidak ada lainnya innama ya'muru masajid Allah yang memakmurkan masjid Allah meramaikan masjid Allah subhanahu wa ta'ala siapa mereka? hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir orang yang cinta dunia tidak akan ke masjid orang yang tidak percaya akan akhirat akan berat menuju ke masjid kenapa? mereka akan berkata apa yang didapat ke masjid pagi-pagi gelap hujan, dingin, dan bukan sekali. Setiap hari. Bukan sekali sehari, lima kali sehari. <clears throat> Sehingga kalau bukan karena betul-betul iman kepada Allah dan hari akhir, tidak akan kita bisa datang ke masjid lima kali sehari dengan berbagai macam kondisi yang ada lelah ngantuk capek kesibukan panas, hujan, dan berbagai macam kondisi yang ada. Karena itu, ikhwatul iman, kalau Allah Subhanahu wa taala telah membukakan pintu hati kita untuk bisa rajin ke masjid memakmurkan rumah Allah Subhanahu wa taala, bersyukurlah. Bersyukurlah. Itu adalah indikasi bahwa betul-betul dalam diri antum sekalian terdapat iman kepada Allah dan hari akhir. Orang-orang yang tanpa pamrih datang ke masjid bukan karena mencari keuntungan, bukan karena ada pembagian harta di masjid bukan, namun disinilah rumah Allah Subhanahu wa taala. Kita datang untuk bersimpuh mengabdikan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hanya itulah yang kita cari. Kehadiran kita ke masjid adalah karena kita ingin rumah Allah Subhanahu wa taala makmur. Dalam satu hadis dinyatakan, "Idza ar rajula al masajid, fashhadulahu bil iman." Kalau engkau dapatkan orang rajin ke masjid, bolak-balik ke masjid dalam segala kondisi, dia rajin pergi ke masjid, maka percayalah dia itu orang yang di dalam hatinya betul-betul terdapat iman. Fashhadulahu bil iman. Percayalah bahwasanya dia itu orang yang beriman. Bahkan dalam satu hadis lain, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan akan ada tujuh golongan kelak di hari kiamat. Di saat matahari telah didekatkan satu mil di atas kepala, satu mil itu tidak jauh, sekitar 1,6 kilo. Kalau sekarang jarak matahari yang berjuta-juta kilo tahun cahaya bukan lagi kilometer, jarak yang sangat jauh teriknya matahari seperti yang kita rasakan ketika siang hari panas bagaimana kalau matahari didekatkan satu mil yang kira-kira satu setengah kilo seperti apa panasnya jangan heran kalau kelak di hari kiamat akan ada orang yang keringatnya sampai ke telinganya separuh telinganya tergenangi oleh keringatnya sendiri ada yang sampai ke bahu ada yang sampai ke pinggang, ada yang sampai ke mata kaki. Semuanya itu adalah dari cucuran keringat dia sendiri, bukan keringat orang lain. Mungkin akan ada yang mengatakan, kalau gitu mati Ustadz dehidrasi. Manusia kalau diperas darah dan keringatnya tidak akan keluar seperti itu airnya. Namun ketahuilah ikhwatul iman, tidak akan ada kematian dua kali. Kematian Allah tentukan hanya sekali sehingga walaupun terus bercucuran keringat panas, tidak akan mati dehidrasi. Namun akan terus dan terus keluar keringatnya, tersiksa dan tersiksa. Nah, di saat seperti itu akan ada tujuh golongan yang dinaungi Allah Subhanahu wa taala di bawah arsnya Tidak akan merasakan teriknya matahari, tidak akan terbelenggu oleh keringatnya. Kenapa? Karena dia diizinkan Allah Subhanahu wa taala untuk berada di bawah arsnya Salah satu dari tujuh golongan tersebut adalah warajulun ta'allaqa qalbuhu bil masajid. Orang yang hatinya itu nyantol di masjid. Hatinya tertambat di masjid. Idza kharaja minhu hatta ya'uda ilaih. Setiap kali dia keluar dari masjid, usai dari mendirikan sholat, bukan rumahnya di masjid, bukan. Namun dia setelah sholat dia pulang ke rumahnya, dia pergi ke aktivitasnya. Idza kharaja min hatta ya'uda ilaih. Namun walaupun raganya berada di luar masjid, hatinya tidak pernah tertinggal. Hatinya tertinggal di dalam masjid, hatinya selalu berada di masjid walaupun jasadnya ada di tengah pasar. Dia senantiasa rindu untuk pergi ke masjid. Setiap kali jasadnya keluar dari masjid, dia sudah merencanakan akan kembali lagi ke masjid jam sekian akan kembali lagi ke masjid jam sekian, pada waktu sekian saya akan kembali lagi ke masjid dan dia mendapatkan kedamaian, mendapatkan ketentraman ketika berada di masjid. Sehingga dia menikmati keberadaannya di dalam masjid. Kita mengenal iktikaf. Kenapa orang-orang yang beriman bisa beriktikaf? Karena dia merasakan seakan-akan dia kembali ke habitatnya Jiwa dia ada di sini, di masjid. Sehingga ketika berada di masjid, dia tidak merasakan terkungkung. Dia tidak merasakan terpenjara. Dia tidak merasakan dirinya dibatasi ruang geraknya. Tidak. Bahkan dia merasakan disinilah dia mendapatkan hatinya. Disinilah dia mendapatkan jati dirinya di dalam masjid, di dalam rumah Allah Azza wa Jal. Karena kalau kita ingin membuktikan mengenali siapakah diri kita yang sebenarnya. Silahkan Anda meraba, silahkan Anda menyelami jiwa sendiri, hati sendiri ketika sedang berada di masjid. Benarkah kita mendapatkan hati kita di tempat ini? Sudahkah kita merasakan keberadaan kita di dalam masjid itu betul-betul terasa indah, terasa menyejukkan, merasakan kedamaian dalam hati? Kalau kita merasakan maka bersyukurlah kepada Allah. Berarti kita betul-betul orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Namun setiap kali kita hadir di masjid merasa terpenjarakan, merasa terkekang, merasa diri kita terbatas, tidak bebas beraktivitas katanya. Merasa seakan-akan keluar dari habitat kita. Maka segera benahi diri kita, segera bertobat kepada Allah Ketahuilah bahwa yang menjadikan kita merasakan wahsyah, merasakan gersang di dalam hati adalah karena banyaknya dosa-dosa yang ada dalam jiwa kita. Dosa-dosa kitalah yang menjadikan kita merasa gersang di dalam masjid sehingga kita merasakan masjid ini bukan habitat kita. Ketika kita keluar masjid, ah lega rasanya, subhanallah. Tidak demikian. Dahulu Rasulullah SAW senantiasa menjadikan masjid ini adalah tempat yang paling indah, tempat yang paling menyejukkan, tempat yang paling mendatangkan kedamaian. Sehingga setiap kali beliau menghadapi tantangan dalam hidupnya, menghadapi kegundah gulaan dan dalam hidup, menghadapi beratnya cobaan sebagai seorang dai, sebagai seorang mubalik, yang menyampaikan wahyu serang Rasul, apa yang beliau lakukan? Bukan ke tempat rekreasi, bukan menyendiri, bukan menutup pintu rumahnya. Aisyah mengisahkan bagaimanakah kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena idha hazabahu amrun fazi'a ila salah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setiap kali merasakan ada masalah yang berat beliau hadapi, ada masalah yang seakan benang kusut, susah untuk diuraikan, susah untuk diselesaikan. Apakah beliau pergi ke konsultan? Tidak. Apakah beliau stres sehingga makan banyak, makan enak, sehingga marah-marah? atau mungkin pergi ke tempat yang sunyi juga bukan. Kata Aisyah, kalau beliau menghadapi tantangan dalam hidupnya, menghadapi masalah yang susah, fazi'a ila salah. Beliau segera mendirikan salat Beliau segera bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan dirinya kepada Allah, mengadukan masalahnya kepada Allah, mengadukan problematikanya kepada Allah dengan apa? Melalui salat yang beliau tegakkan. Sehingga beliau mengatakan wa ju'ilat qurratu aini fi shalah. Kedamaian hidup beliau, ketentraman hidup beliau di mana? Bukan tatkala mendapatkan istri cantik, harta yang mewah, rumah yang megah, kendaraan yang mewah, bukan. Kedamaian hati beliau ketika beliau berada di dalam sholat, Ketika beliau sujud bermunajah kepada Allah, di sanalah beliau mendapatkan hatinya. Di sanalah beliau mendapatkan ketentraman batinnya. Karena itu beliau seringkali berkata kepada Bilal, "Ya Bilal, arihna biha." Wahai Bilal, Segera datangkan kedamaian kepada kami dengan ditegakkannya salat dengan segera kumandangkan salat, segera tegakkan iqamat. Kumandangkan iqamat agar kita segera mendapatkan rahah, ketenangan batin, kedamaian jiwa. Inilah kehidupan Nabi saw alaihi wasallam. Beliau hidup bukan untuk membangun sebuah tatanan masyarakat Beliau beliau diutus bukan untuk membangun sebuah negeri agar yang makmur gemah ripah loh bukan. Beliau diutus untuk mendatangkan kedamaian. Beliau diutus untuk mendatangkan ketentraman batin bagi umat manusia. Karena itu, walaupun beliau seorang rasul, walaupun beliau berhasil dalam berdakwahnya, negeri Arab berubah menjadi negeri muslimah dari sebelumnya negeri yang hobi menyembah patung memiliki Tuhan yang banyak ratusan sembahan namun demikian beliau meninggal dunia dalam kondisi miskin perisai perangnya yang dengannya dia menundukkan negeri Arab mata Rasulullah SAW wadir'ahu marhunun inda Yahudi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia. Sedangkan perisai perangnya yang dengannya dia menundukkan bangsa Yahudi, dengannya dia menundukkan orang-orang Arab tergadaikan, digadaikan kepada seorang pedagang Yahudi. Kenapa? Karena ingin membangun, karena digunakan untuk mendatangkan bahan bangunan? Bukan. Karena beliau berhutang membeli beberapa takar gandum untuk dijadikan nafkah keluarganya dan perisai peranglah beliau ya perisai perang beliaulah yang digadekan sebagai jaminan jaminan atas berapa takar gandum yang beliau beli dengan pembayaran terhutang untuk menafkahi anak dan istrinya subhanallah beliau datang Bukan untuk menjadikan kita kaya raya. Walaupun pada kenyataannya umatnya makmur. Umatnya berhasil memimpin dunia Persia Romawi. Perbendaraan Persia Romawi digunakan oleh umatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memakmurkan muka bumi ini, memakmurkan dunia ini. Namun bukan itu tujuannya. Bukan itu untuk bukan untuk itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang. Nabi datang menegakkan ubudiyah lillah untuk memberikan untuk menyeru kita agar kita hanya berhamba agar kita hanya mengabdikan diri kita kepada Allah Azza wa Jal karena itu dahulu pasukan pasukan perang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang beliau utus untuk memerangi bangsa Yahudi, memerangi kaum Nasara, memerangi para penyembah berhala. Mereka tidak diutus untuk merampas harta kekayaan untuk menguasai negeri beliau berpesan kepada mereka idza laqita aduwaka minal musyrikin wahai pasukan perangku kalau kalian berhadapan dengan musuh-musuh kalian dari para penyembah berhala dari kaum musyrikin fad'uhum maka serulah kepada mereka ila ihda khisalit thalathah berikan tawaran kepada mereka satu dari tiga hal ini. Yang pertama, uduhum ilal Islam. Dalam riwayat uduhum ila an yuwahidullah. Serulah mereka agar mereka masuk Islam. Serulah mereka agar mereka mengisahkan Allah. Fa'in qabilu mink fakufa anhum warji'. Kalau mereka menerima tawaran ini, maka tahan. Jangan kau perangi mereka, dan segera kembali. Tinggalkan kampung mereka, tinggalkan negeri mereka. Biar mereka yang memakmurkannya, biar mereka yang menghuninya, jangan diganggu. Dan kabarkan kepada mereka kalau mereka telah masuk Islam, ajak mereka untuk hijrah, hijrah ke kota Madinah. Kalau mereka menerima, maka mereka akan memiliki hak dan tanggung jawab seperti yang dimiliki oleh muhajirin agar mendapatkan kemuliaan di sisi Allah sebagai kaum muhajirin pendamping para rasul pendamping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dunia hingga di akhirat namun kalau mereka tidak mau kalau mereka tidak mau masuk Islam fasalhumul jizyata minta mereka agar mereka membayar upeti kepada kaum muslimin wahum saghirun dalam kondisi mereka terhina dalam kondisi mereka rendah karena memang hanya agama Allah, hanya kalimatullah, hanya agama Allah yang pantas untuk tegak di muka bumi ini. Ala innal izzata lillahi jami'a. Ketahuilah bahwa izzah, kemuliaan itu hanya milik Allah seluruhnya. Namun kalau mereka tidak mau membayar jizyah, dalam kondisi rendah, hina dina di hadapan kaum muslimin. Fasta'in billahi wa qatilhum. Maka segera meminta pertolongan kepada Allah dan segera perangi mereka. Tundukkan mereka. Subhanallah. Banyak dari umat manusia, bahkan kaum muslimin yang mengira bahwa Islam ini agama yang haus darah. Yang ingin menguasai negeri karena kecongkaan dan keangkuhannya bukan sama sekali tidak. Sama sekali tidak demikian. Islam datang untuk menegakkan agama Islam, untuk mengibarkan bendera Islam yang menandai tegaknya kalimatullah, tegaknya ubudiyatullah, Itulah misi utama Rasul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau diutus bukan untuk membangun negeri. Beliau diutus bukan untuk membangun kerajaan, kekuasaan, bukan membangun dinasti, bukan sama sekali. Beliau diutus untuk liyukhrijal ibad, untuk mengeluarkan litukhrijan nasa minal dhulumati ilan nur agar engkau ya Muhammad mengeluarkan umat manusia dari kegelapan ubudiyah peribadatan kepada selain Allah kepada an-nur kepada terangnya ubudiyah hanya kepada Allah azza wa jal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus untuk mengajarkan umat manusia agar tidak menghinakan dirinya kepada sesama manusia atau bahkan kepada makhluk lainnya yang lebih hina. Namun pada kenyataannya dan ini adalah hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Siapapun orangnya yang enggan merendahkan dirinya di hadapan Allah. Siapapun orangnya yang tidak sudi untuk bersimpuh hanya di hadapan Allah, Allah akan hinakan dia. Lihatlah orang di sekitar kita. Orang yang tidak sudi meletakkan dahinya di hadapan Allah di masjid. Orang yang malas orang yang enggan untuk merendahkan dirinya di hadapan Allah apa yang terjadi pada mereka terjadi apa yang Rasulullah SAW sampaikan wal amri kehinaan kerendahan kenistaan itu pasti pasti akan menimpa orang-orang yang menyelisihi perintahku menyelisihi syariatku menyelisihi agamaku Lihatlah yang katanya profesor, yang katanya seorang ilmuwan, yang katanya seorang bangsawan, yang katanya seorang yang adidaya dan lain sebagainya. Lihatlah mereka dengan segala potensi yang mereka miliki, kekayaan yang mereka miliki, harta yang mereka miliki, mereka tidak akan bisa berlepas dari kehinaan dan kerendahan, kenistaan. Dari mereka ada yang menyembah sapi. Padahal mereka profesor, ilmuwan namun kenyataannya menyembah tikus menyembah ular menyembah ajimat benda-benda yang hina dina ada yang menyembah katanya e, bungkusan kain dia meyakini bahwa dengan bungkusan kain ini dia bisa kaya karena bungkusan kain yang dia balut inilah dia bisa menjadi seorang profesor karirnya bisa naik dan bisa naik terus ada lagi yang mengira bahwa dengan arwah-arwah yang sudah mati. Dia bisa kaya raya, bisa sukses di dunia. Dengan itu mereka akan bisa mulia. Subhanallah. Betul-betul siapapun yang enggan untuk merendahkan dirinya di hadapan Allah, Allah akan hinakan dia mau tidak mau akan merendahkan dirinya di hadapan selain Allah yang hina dina. Ada yang menyembah manusia yang telah mati ada yang menyembah hewan, ada yang menyembah bebatuan, ada yang menyembah arwah-arwah yang katanya kentayangan. Subhanallah. Inilah kehinaan. Karena itu ibadah Allah. Kalau kita benar-benar ingin menjadi umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam maka disinilah tempatnya. Di rumah Allah disinilah, di rumah Allah inilah kita akan benar-benar mencapai puncak ubudiyah kepada Allah dan mencapai puncak ittiba kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan memakmurkan masjid. Dengan memakmurkan masjid kita akan betul-betul menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatul iman. Sekedar mengaku sebagai umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sangatlah mudah. Allah Subhanahu wa taala sudah menceritakan hal yang serupa agar menjadi pelajaran bagi kita semuanya. Qalatil a'rabu aman. Orang-orang Arab Badui datang kepada Nabi Muhammad dan mereka berkata, "Amanna." Kami beriman wahai Muhammad. Mereka orang-orang Arab, orang Arab Badui datang kepada Nabi dan mengatakan, "Wahai Muhammad, kami telah beriman." Maksudnya, apa kontribusi kamu kepada kami? Dengan bergabungnya kami kepada barisan umatmu menjadi umat Islam, maka jumlah pasukanmu menjadi besar. Pengikutmu menjadi banyak disegani. Engkau tidak lagi akan terkalahkan dalam perang. Engkau dengan kami, jumlah kami yang besar, bisa menundukkan kabilah-kabilah yang lainnya. Banyak orang yang mengira bahwa hadirnya dia di rumah Allah, kontribusi dia dalam dakwah, peran dia dalam kegiatan-kegiatan Islam. Dia mengira bahwa itu adalah hutang budi yang dia berikan kepada Islam. Itu adalah hutang budi yang ia berikan kepada Allah dan Rasulnya. Sehingga dia mengira, sehingga dia menanti. Lalu apa nilai positif yang saya dapat kredit poin yang saya dapat dari Islam. Dagangan saya ya gini-gini saja. Sebelum mengikuti kajian, setelah mengikuti kajian ya seperti ini. Karir saya ya gini-gini saja. Harta saya ya begitu-begitu saja. Bahkan lebih ironis lagi. Banyak orang yang akhirnya karena melihat yang ngaji ya gitu-gitu saja tidak ada tambah kaya Ya rajin sholat waktu ya miskin, tidak kaya-kaya. Tidak sukses, karirnya ya bahkan mandek. Gara-gara dia pakai jenggot. Lalu kenapa? Ngelus dada dia pak. Kasihan dia. Rajin ke masjid. Rajin ngaji. Rajin ibadah. Tapi miskin. Ngelus dada saya yang lihatnya katanya. Subhanallah. Ini diucapkan oleh orang-orang yang tidak kenal dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak tahu. Rasulullah berjuang, Rasulullah berdakwah meninggal dalam kondisi berhutang untuk makan saja tidak punya. Sehingga beliau harus berhutang, sehingga perisai beliau harus digadekan. Bukan digadekan kepada umat Islam. Digadekan kepada Yahudi. Mungkin antum berkata, kemana Abdurrahman bin Auf? Beliau adalah seorang saudagar kaya raya. Kemana menantu beliau Utsman bin Affan Orang yang kaya raya Kemana Az-Zubair bin Awam Orang yang kaya raya Kemana ke para sahabat yang lain Sehingga Nabinya meninggal dunia dalam kondisi Berhutang kepada Yahudi Bukan hutang untuk bangun istana, bangun masjid yang megah, bukan. Hutang untuk makan, Pak. Subhanallah. Sehingga kalau kita ngelus dada kepada orang rajin sholat. Orang yang rajin ibadah, rajin ngaji tapi miskin. Kita akan mengatakan, ngelus dada saya ngelihat Nabi. Saya mendengar Nabi. Kok bisa? meninggal dunia dalam kondisi berhutang kepada Yahudi? Apa tidak ada nilai jualnya Islam yang beliau dakwahkan? Kok untuk beli makan saja tidak mampu? Subhanallah. Ini adalah hikmah dari Allah Subhanahu wa taala iman. Bahwa Islam, iman, ketakwaan itu bukan untuk mencari kekayaan dunia. Saya beriman, saya bertakwa, bukan agar menjadi kaya. Namun saya beriman bertakwa karena ini adalah tuntutan. Ini adalah ubudiyah, ini adalah status. Banyak dari orang yang masuk Islam, banyak orang yang berdakwah, banyak orang yang menjalankan agama Islam karena mencari status apa? Status sosial. Agar apa? Dikatakan kiai, dikatakan tuan guru, dikatakan ustaz, dai sehingga memiliki pamor, diikuti banyak orang, didengar banyak orang. Nauzubillah. Banyak orang menyuarakan Islam karena status tuntutan jabatan. Namun Allah Subhanahu wa taala kondisikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk meruntuhkan semuanya itu. Bahwa dengan mendakwahkan Islam beliau tidak menjadi tambah kaya bahkan semakin tambah miskin sehingga untuk makan saja tidak punya itu adalah contoh nyata bagi kita bahwa jangan mengharap kaya kalau masuk Islam namun mengharaplah cintanya Allah mengharap ridha Allah karena masuk Islam lalu bagaimana kalau masuk Islam tidak kaya juga tidak masalah karena memang saya Islam bukan karena ingin jadi kaya. Saya masuk Islam mengikuti dakwah, mengenal sunnah, bukan karena agar dagangan saya laku, agar karir saya semakin melejit, bukan. Namun ini adalah keyakinan saya, ini adalah iman saya. Sehingga saya bukan alih-alih menjadi kaya, bahkan kekayaan saya akan saya korbankan demi menjaga iman ini. Suhaib Ar-Rumi radhiyallahu taalaanhu beliau datang dulu adalah seorang budak mantan budak sehingga beliau statusnya di kota Mekah sebagai pendatang orang yang miskin namun setelah merdeka Suhaib Ar-Rumi berdagang dan berdagang dan berdagang sampai akhirnya menjadi orang yang kaya raya termasuk konglomerat di bangsa Arab kala itu di Quraisy di Mekah ketika datang seruan hijrah Ketika datang seruan hijrah dari Mekah ke Madinah, beliau sembunyikan perpendaraannya, kekayaannya, emas, peraknya beliau simpan di satu tempat. Dia timbun dengan tanah agar suatu saat bisa diambil kembali. Dan kemudian dia memenuhi seruan Rasul SAW berdakwah hijrah ke kota Madinah. Namun orang-orang Quraisy terlanjur mencium gelagat Suhaib Rumi akan berhijrah. Sehingga mereka cekat Suhaib Ar-Rumi di tengah jalan. Mereka tidak izinkan Suhaib Ar-Rumi berhijrah dengan membawa serta kekayaannya. Mereka hadang Suhaib Ar-Rumi di tengah jalan dan mereka mengatakan, "Ataitana su'luk, wahai Suhaib, engkau datang ke kota Makkah, engkau tiba di kota Makkah dalam kondisi su'luk, tidak punya apa-apa, bahkan kau adalah seorang budak yang diperdagangkan." di pasar budak. Akankah engkau membawa emas perak kami dari Mekah untuk engkau bawa serta ke Madinah? Tidak. Engkau tidak akan membawa dua-duanya. Nyawamu dan hartamu. Tidak akan kami biarkan. Satu dari dua silahkan engkau bawa pergi. Nyawamu atau hartamu. Kalau engkau ingin membawa hartamu maka tinggalkan nyawamu di sini. Maka Suhaib Ar-Rumi mengatakan, Ya ma'asyar Quraisy, Wahai orang-orang Quraisy, ketahuilah ta'lamuna ta anni. Ketahuilah bahwasanya aku adalah ahsanukum rimayatan. Aku adalah orang yang paling mahir dalam memanah di antara kalian. Dan kalian tidak mungkin bisa menangkap aku sampai seluruh anak panahku ini aku tancapkan di setiap kalian. Satu persatu akan aku tancapi dengan anak panahku ini. Kalian tidak akan bisa mengelak. Namun kalau kalian mau, akan aku tunjukkan di mana aku menyimpan harta kekayaanku. Namun dengan ketentuan kalian biarkan aku melenggang ke kota, Madinah hijrah mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari negosiasi ini akhirnya mereka mengizinkan Suhaib Ar-Rumi untuk pergi ke kota Madinah hijrah dengan Konsekuensi meninggalkan seluruh hartanya, menyerahkan seluruh kekayaannya kepada Quraisy. Setibanya Suhaib Rumi di kota Madinah dan berjumpa dengan Rasulullah SAW, Nabi berkata, pertama kali ucapan yang beliau sabdakan kepada Suhaib, Rabi halbay, Rabi halbay, wahai Suhaib, engkau telah beruntung dalam barter yang kau lakukan dengan Quraisy. Engkau telah membatarkan imanmu dengan apa? Engkau membatarkan hartamu untuk mempertahankan iman. Dan itulah yang Allah isyaratkan. Inna Allah ishtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Itulah yang kita cari. Allah subhanahu wa ta'ala telah membeli jiwa kita, raga kita, harta kita. Dengan apa tebusannya? Dengan jannah. Karena itu, ketika kita hadir ke masjid, Jangan ada keinginan lain selain ingin mendapatkan jannah. Karena itulah barter yang kita jalankan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus untuk mengenyeru kita agar semua kita agar semuanya kita masuk ke dalam surganya agar kita semuanya menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala karena itu dalam Al-Quran Allah mengatakan, Ya qawmi mali ad'ukum ilan najati wa tad'unani ilan nar. Rasulullah heran, para nabi keheranan, Ya qawmi mali ad'ukum ilan najah, wahai kaumku. Kenapa aku heran, aku menyuruh kalian agar kalian selamat dari siksa neraka. Namun yang terjadi, kalian berbalik arah, tad'unani ilan nar Kalian menyeru aku, mengajak aku, memaksa aku agar bersama kalian masuk ke dalam neraka. Na'udzubillah. Pertama kali Nabi Shallallahu alaihi wasallam mendapatkan perintah untuk menyampaikan dakwah secara terus terang yang ditandai dengan turunnya surat Mudathir, Ya ayyuhal Mudathir kum fa'andir wahai orang yang berselimut segera bangkit dan sampaikan peringatan kepada kaummu kum fa'andir maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bangkit dan berdiri diriwayatkan dalam sirah beliau berdiri di atas gunung Jabal Abi Kubais setelah beliau berada di puncak gunung Jabal Abi Kubais beliau berteriak dengan suara yang lantang wa sabahah wa masaah katanya ini adalah seruan yang biasa diucapkan di bangsa Arab untuk mengkondisikan, menggambarkan kondisi yang genting seakan-akan musuh sesaat lagi tiba. Seakan-akan musuh lawan sudah dekat sehingga mereka harus segera berbenah. Sehingga ketika orang Quraisy mendengar seruan Nabi SAW, wa sabaha wa masaah, segera mereka berhamburan dari rumahnya menuju ke arah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah semuanya berkumpul di bawah gunung Abi Kubais, Nabi berkata kepada mereka, Ya masyarakat Quraisy, wahai orang Quraisy, kalau aku kabarkan kepada kalian bahwa di belakang sini ada musuh yang akan menyerang kalian, akankah kalian percaya kepadaku? Mereka mengatakan, Majarabna kadiban, majarabna alaika kadiban wa Muhammad. Kami tidak pernah merasakan tidak pernah menemukan engkau ini berdusta walau hanya sekali. Artinya kami pasti percaya. Maka tatkala Nabi Shallallahu Shallallahu Alaihi Wasallam telah mendapatkan kepastian bahwa Quraisy akan percaya kepada apa yang beliau sampaikan, beliau mengatakan, Ya ma'asyara Quraisy, Istaru anfusakum minan nar, a'tiku anfusakum minan nar, fa inni la ugni ankum minallahi syai'a. Wahai masyarakat Quraisy, ishtaru anfusakum, bebaskan, tebus diri kalian semuanya. Fa inilah aku minallahi syai'a akan aku tidak bisa berbuat apa-apa, tidak bisa memberikan pembelaan kepada kalian di hadapan Allah kecuali bila kalian sendiri yang menebus diri kalian di hadapan Allah Subhanahu wa taala menjadi hamba Allah. Kemudian beliau menyeru satu persatu paman dia. Beliau menyeru putri beliau mengabarkan bahwa beliau tidak akan bisa berbuat apa-apa, memberikan pembelaan kepada mereka di hadapan Allah kelak bila mereka tidak masuk Islam. Maka Abu Lahab murka hanya karena ini orang-orang Quraisy dikumpulkan. Kecewa Abu Lahab. Ia mengira bahwa betul-betul dunia mereka akan dalam kondisi genting. Mereka mengira bahwa kehidupan dunia mereka terancam. Ada musuh yang akan menyerang mereka. Sehingga mereka berkumpul, datang, berhamburan semuanya. Sehingga pula mengatakan, Tabban laka ya Muhammad sa'irul ali alihada jama'atana. Ya Muhammad, celaka engkau seumur hidupmu. Hanya karena ini, hal yang remeh ini engkau kumpulkan kami. Engkau kesankan bahwasanya akan ada musuh. Engkau kesankan ada kondisi genting. Engkau kesankan bahwasanya kita terancam. Ternyata setelah kami datang, hanya karena ini yang kau sampaikan. Subhanallah kata dia, Taban laka ya Muhammad Sa'ir liyum. Celaka engkau seumur hidupmu. Sial engkau seumur hidupmu. Maka turunlah ayat tabat yada abilah lahab tab. Bahkan Abu Lahablah yang celaka. Dialah yang sial, dialah yang sengsara. Kenapa? Karena dia tidak beriman. Karena itu khawatir iman, kalau kita kembali bertanya, untuk apa kita mengenal Nabi? Untuk apa kita mengikuti ajarannya? Untuk apa kita mempelajari sunnah-sunnahnya? Percayalah, bukan karena agar Anda kaya, Bukan agar Anda sukses usahanya, bukan. Bukan itu tujuan kita datang ke sini. Tujuan kita seperti yang Rasulullah sampaikan. Ishtaru anfusakum Allah. Bebaskan diri kalian sendiri dari murka Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Dengan bersimpuh di hadapan Allah, dengan memakmurkan rumah Allah Subhanahu wa taala. Inilah misi utama beliau. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dalam kondisi miskin karena sebagai ibrah bagi kita bahwa Islam tidak memberikan jaminan, tidak memberikan kepastian kepada setiap orang yang masuk Islam untuk menjadi kaya raya, untuk menjadi orang yang sukses. Bahkan Islam telah menentukan, memastikan, memberikan kabar dalam Al-Quran bahwa kehidupan dunia ini akan dinamis, kaya, ada yang miskin, ada yang tua, ada yang muda Allah mengabarkan dalam ini ahum yaksimuna rahmata rabbik nahnu qasamna ma'isyatum fil hayatid dunya wa rafa'na ba'dhum faqa ba'din darajat liyattakhidha ba'dhum ba'dan sukhriya kamilah yang membagi kekayaan di dunia ini kerahmatan Allah di dunia Allah yang membagikannya bukan Nabi Muhammad bukan para dai bukan para ulama sehingga apa yang terjadi? Sebagian manusia ditinggikan derajatnya di hadapan Allah. Eh, sebagian lagi ditinggikan apa namanya? harta kekayaannya, sebagian lagi direndahkan. Dijadikan miskin kedudukannya, harta kekayaannya. Agar apa? Lihat takhidha ba'dhum ba'dhan agar mereka saling membutuhkan. Karena memang manusia diciptakan sebagai makhluk sosial. Tidak mungkin hidup sendiri agar kita saling membutuhkan kepada yang lain yang kaya membutuhkan kepada yang miskin yang miskin membutuhkan kepada yang kaya sehingga tidak ada jaminan bahwa dengan kita menjalankan Islam kemiskinan akan bisa dihapus 100% tidak bahkan telah menjadi sunnatullah kehidupan ini akan berjalan dinamis bisa jadi anda kaya dan bisa jadi anda lah yang menjadi orang miskin Allah subhanahu wa ta'ala telah menggambarkan dalam lain dalam ayat lain walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wat thamarat. Sungguh akan kami uji kalian. Dengan apa? Dengan kekurangan harta, jiwa, buah-buahan, gagal panen, rasa takut. Wabashiri sabil namun apa semuanya itu? Untuk apa semuanya itu? Semuanya itu adalah untuk membuktikan siapakah dari kita yang benar-benar hamba Allah. Menerima kodrat ilahi. Menerima dinamika kehidupan dunia ini dengan hati yang lapang, dengan dada yang lapang. Karena itu Allah katakan, wabashirus sabiri. Sampaikan kepada orang-orang yang tabah, orang yang lapang dada, menerima kenyataan dengan lapang dada. Sampaikan kabar gembira kepada mereka. Rasulullah SAW bahkan telah mengatakan, Asyadun nasi balaan al-anbiya thummal amtal fal amtal. Sejatinya orang yang paling berat ujiannya adalah para nabi. Kemudian orang yang di bawahnya dan seterusnya demikian. Inna idhamal jazai ma'a idhamil bala. Besarnya pahala di hadapan Allah, kedudukan yang tinggi, kemuliaan di hadapan Allah itu ada bersama apa? Idhamil bala ada bersama cobaan yang berat. Karena itu ikhwat iman. Jangan dikira bahwa kalau kita semakin rajin ke masjid kita akan menjadi bertambah kaya raya. Tidak ada jaminan untuk itu. Tidak ada jaminan itu. Karena Rasulullah SAW telah menegaskan, Inna Allah yu'ti dunya man ahabba wa man lam yuhib. Allah Subhanahu Wa Taala itu memberikan harta kekayaan dunia kepada orang yang Allah cintai dan juga kepada orang yang tidak Allah cintai. Allah tidak memberikan jaminan bahwa yang Allah cintai pasti kaya raya, tidak. Bahkan manusia yang paling beliau cintai, manusia yang paling Allah cintai ternyata hidup dalam kondisi miskin. Hidup dalam kondisi kekurangan yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun kita datang ke sini, kita mengikuti sunnah Nabi, kita menjalankan ajaran Nabi karena itulah iman kita Itulah ideologi kita, itulah ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita menjalankan semuanya lillah. Seperti Rasulullah SAW menjalankan semuanya bukan karena beliau ingin menjadi rasul, menjadi orang yang mulia, raja, atau menjadi orang yang paling kaya. Suhail ibnu Amr, delegasi orang Quraisy ketika perang Hudaybiyah, negosiator orang Quraisy ketika terjadi perang Hudaybiyah. Quraisy mengutus beberapa utusan agar Nabi Muhammad SAW bersama para sahabat mengurungkan niatnya umrah pada kala itu. Maka Rasulullah SAW berusaha bernegosiasi dengan Quraisy agar diizinkan umrah, menjalankan umrah. Satu delegasi demi satu delegasi terus beberapa utusan dari Quraisy dan dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam bermusyawarah bernegosiasi agar kaum muslimin diizinkan masuk umrah masuk ke kota Mekah berumrah namun kenyataannya tidak Quraisy bersikuku dengan sikapnya Nabi Muhammad harus pulang tidak boleh umrah pada tahun ini kalau mau umrah tahun depan minta izin dulu hari ini umrahnya tahun depan agar tidak ada kesan di bangsa Arab bahwasanya Quraisy terpaksa mengizinkan Quraisy tidak lagi memiliki kekuatan untuk menghadang kaum muslimin Quraisy dengan sengaja dengan arogansinya nah salah satu delegasi Quraisy adalah Suhail ibnu Amr seorang negosiator ulung ahli komunikasi luar biasa kalau kita pelajari Bagaimana strategi komunikasi negosiasi yang dilakukan oleh Suhail ibnu Amr? Kita akan dapatkan Suhail ibnu Amr betul-betul seorang negosiator ulung-ulung dan seorang komunikator yang luar biasa. Beliau Suhail ibnu Amr datang kepada Nabi dengan strategi yang luar biasa. Kalau itu diterapkan kepada manusia, kepada manusia biasa pasti sudah luluh. Suhail ibnu Amr datang kepada Nabi dan berkata, "Ya Muhammad, in kana alladhi ataita biha atau dalam in kunta in kunta taf'alu ma kunta taf'alu kalau engkau melakukan apa yang kau lakukan selama ini limulkin karena engkau ingin menjadi raja malaknak maka sejak hari ini engkau adalah raja kami kalau misi kamu dari berdakwah mencela Tuhan-Tuhan kami, memerangi kami adalah karena engkau limalin ingin mendapatkan harta yang banyak. Jama'na laka amwalana hatta takuna aktsara Quraisyin malan. Kalau karena harta maka saat ini pula seluruh harta orang Quraisy akan aku kumpulkan dan aku serahkan kepadamu sehingga engkau menjadi orang yang paling kaya. Namun kalau engkau melakukan semuanya ini karena ingin menikahi wanita cantik, akan kami kumpulkan seluruh putri-putri kami silahkan faltah minha arba katanya silahkan engkau pilih empat yang engkau mau sekaligus tidak usah satu namun kalau yang menyebabkan engkau berdakwah ini adalah rihan la tastati'u tordah. Karena ada jiwa, ada ruh, ada arwah yang menyusupimu sehingga kamu tidak bisa mengusirnya. Maka badalna amwalana akan kami gunakan seluruh harta kami untuk mencari tabib yang bisa mengusir arwah jahat yang menyusupi dirimu ini. Subhanallah. Quraisy Tuswail bin Amr menawarkan kerajaan. Kalau engkau mau, engkau akan menjadi raja kami. Fayanfudhu fina amra wala naqta'ul amra dunak katanya. Kami akan jadikan raja dan kalau sudah engkau menjadi raja kami tidak akan memutuskan apapun urusan kami kecuali atas keputusanmu. Betul-betul menjadi raja. Nabi diam, tidak memberikan tanggapan Bahkan sebelum Suhail ibnu Amr menyampaikan tawaran ini. Sebelum Suhail ibnu Amr menyampaikan empat tawaran ini, terlebih dahulu Suhail ibnu Amr seorang negosiator ulung ini mengkondisikan Nabi agar Nabi down mental untuk kemudian disanjung, diberikan tawaran yang sangat menggiurkan agar apa? Agar merasa agar Nabi SAW merasa tersanjung. Pada awal dari negosiasinya Suhail bin Amr mengatakan, "Ya Muhammad, ma ra'ayna sakhlatan ash'ama ala qawmihi mink." Wahai Muhammad, aku tidak pernah mengetahui ada anak domba yang lebih sial, lebih banyak mendatangkan sial kepada pemiliknya dibanding kamu ini dihina terlebih dahulu, dipancing emosionalnya, disamakan dengan anak domba. Dikatakan anak domba yang paling sial, mendatangkan kesusahan bagi pemiliknya, ya kamu ini. Dihancurkan dulu kejiwaannya, emosionalnya. Seorang negosiator ulung. Farakta jam anak Kehadiran kamu menjadikan kita cerai berai centang berentang sebelumnya kita bersatu. Wasafah ta'ukulana, Engkau mengatakan kami ini orang-orang yang dungu. Padahal kami ini orang-orang yang terkenal. Para hukama terkenal sebagai orang bijak. Di tengah-tengah kita banyak orang yang terpelajar bahasanya seperti itu. Kemudian setelah beliau Suhail bin Amar menghancurkan berusaha menghancurkan, mempengaruhi emosional Nabi. Ingin karena biasanya orang yang sudah tersinggung, orang yang marah biasanya akan mudah luluh, akan mudah dipengaruhi. Itu yang dilakukan oleh Suhail bin Amr. Suhail bin Amr ingin mempengaruhi emosional Nabi sehingga dia tidak lagi bisa berpikir jernih. Ketika tidak lagi bisa berpikir jernih, dia akan mudah menerima tawarannya. Namun pada kenyataannya apa yang dilakukan oleh Suhail bin Amr tidak bisa menggiurkan hati Nabi. Nabi tidak menerima itu semuanya. Nabi tidak menerima menjadi raja, tawaran menjadi raja, tawaran menjadi orang yang paling kaya tidak. Kenapa? Bukan itu misi dakwahnya. Dakwah beliau. Misi beliau adalah liukhrijal ibada min dhulmil ibadi ila adillah untuk mengeluarkan manusia dari tindak saling mendolimi, saling memakan, saling menindas, saling merendahkan kepada ilah adil Islam, kepada keadilan adilnya Islam, hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Ikhwatul iman, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dalam kondisi miskin sebagai gambaran kepada kita semuanya bahwa Islam datang bukan untuk membangun dunia walaupun dunia itu akan terbangun dengan sendirinya. Allah akan bangunkan dunia kita kalau kita membangun agama Allah Subhanahu wa taala. Intan surullah yang yansurkum. Kalau kalian menolong Allah, pasti Allah akan menolong kalian. Janji-janji Allah sangat banyak. Wa'adallahu alladziina aamanu minkum minkum wa la fil ard. Allah berjanji kepada orang yang beriman akan dan beramal saleh akan diberikan mereka kesempatan akan Allah jadikan mereka sebagai khalifah, pemimpin, penguasa di muka bumi. Namun kau telah bukan itu misi Islam. Itu hanya sampingan. Itu hanya manfaat sampingan dari datangnya Islam. Karena Islam datang untuk menegakkan tauhid. Inilah misinya. Karena itu ketika Rasulullah SAW mengutus sahabat Muadz bin Jabal, beliau berkata, Innaka satati kau min ahlil kitab wahai Muadz. Engkau akan mendatangi satu masyarakat yang mereka itu ahlul kitab, kaum terpelajar, orang-orang yang mempelajari kitab, faltakun awwala ma tad'um ilaihi syahadatu la ilaha illallah. Hendaknya misi dakwah pertama yang engkau emban adalah menyeru mereka untuk apa? Mengisahkan, mengikrarkan, mengimani, mengamalkan la ilaha illallah wa anni rasulullah dan aku adalah utusannya. Inilah Islam. Adapun orang-orang yang masuk Islam dengan pertimbangan Barangkali dengan Islam nanti doa saya dikabulkan sehingga harta saya melimpah. Barangkali dengan menghadiri pengajian saya itu lebih didengarkan doanya, dikabulkan doanya. Sehingga apa? Sehingga usaha saya lebih lancar, karir saya lebih lebih pesat dan lain sebagainya. Ingat, ini adalah modernisasi dari bahasa orang-orang munafikin. Dahulu Rasulullah SAW menyatakan, Azqalus salati alal munafikin Salatul isya'i eh, Salatul isya'i wa salatul asr Salat yang paling berat Paling berat dilakukan oleh orang-orang munafikin Salatul isya'i wa salatul fajr Salat isya dan salat fajar Itu salat yang paling berat dilakukan oleh orang munafikin Namun Kata Rasulullah, "Lau ya'lamuna annahum yajiduna mirmatan saminataini la atauhuma walau habban habwan." Andai orang-orang munafik itu mengetahui kalau mereka hadir di sholat isya dan sholat fajar dengan hadir pada dua sholat ini mereka mendapatkan dua kaki kambing maka mereka akan berbondong-bondong datang ke masjid. Walau merangkak mereka akan ke masjid, walau mereka sakit tidak bisa berjalan. Mereka akan datang ke masjid walau dengan merangkak. Orang-orang yang punya orientasi ingin mendapatkan nilai lebih dengan masuk Islam, ingin mendapatkan nilai lebih dengan mengikuti sunnah, itu bagaikan orang-orang yang munafikin, orang munafik yang digambarkan Nabi kalau mendapatkan daging kambing, kaki kambing yang gemuk, ada pembagian harta di setiap kali sholat isya dan sholat subuh, maka akan berbondong-bondong. Itulah kenyataan. Itulah kondisi yang Allah gambarkan pada ayat yang pertama kali saya bacakan tadi. Qalatil a'rabu amana kullam Orang Arab mengatakan oh Muhammad, kami sudah sangat berjasa bagi agama Islam. Dengan kami bergabung masuk Islam maka pasukanmu besar tidak akan terkalahkan lagi. Sehingga Allah katakan ya mununa alaikan aslamu. Mereka merasa bahwa mereka telah berjasa demi Islam. Kita sudah berjasa karena saya. Jadi kendari ini jadi rame dakwahnya. Jadi semarak karena kontribusi saya. Coba kalau saya tidak ikut-ikutan. Coba kalau saya tidak datang ke sini. Coba dan coba. Subhanallah. Kita mengatakan bahwa kitalah yang berjasa bagi Islam. Kulla tamunnu alayya islamakum balillahu yamunnu alaikum an hadakum lil iman in kuntum sadiqi. Katakan Muhammad kepada mereka, yang memberikan hutang budi bukan kalian. Yang menghutangkan budi itu adalah Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah membukakan pintu hati kalian sehingga kalian masuk Islam. Sehingga kalian harus bersyukur masuk Islam bukan meminta balasan, bukan menanti imbalan dari masuk Islam, bukan. Kalianlah yang harus bersyukur Allah Subhanahu wa taala telah kenalkan kita kepada sunnah. Allah telah kenalkan kita kepada Islam. Allah kenalkan kita kepada ajaran Islam yang benar. Kita harus bersyukur. Alhamdulillah, Allah bukakan pintu hati saya. Jangan pernah ada kesan, lu saya kan sudah banyak berbuat, Kenapa doa saya telat dikabulkan? Kan saya sudah banyak. Saya sudah selalu dan selalu. Kenapa? Kok rasa-rasanya Allah kurang sayang kepada saya? Subhanallah. Ada barter. Seakan-akan kita ingin mengatakan, Ya Allah, saya sudah memberi kamu. Mana pemberianmu? Saya sudah berbuat dan bermana imbalannya? Subhanallah. Balillahu yamunnu alaikum an hadakum lil iman in kuntum shadiqin. Sejatinya Allah lah yang memberikan minnah, memberikan jasa baik kepada kalian sehingga kalian beriman. Diselamatkan dari kehinaan dunia dan akhirat, diselamatkan dari kerendahan martabat dunia dan akhirat. Kereta khotul iman. Kita harus betul-betul memahami bahwa kita mengikuti Nabi, mengenal Nabi bukan karena agar menjadi kaya, namun agar kita benar-benar menjadi hamba Allah. Kita menjadi hamba Allah bukan agar kita kaya namun agar kita bisa berkorban. Bisa berkorban demi agama Allah Subhanahu wa taala menghambakan, mempersembahkan segala yang kita miliki lillahi azza wa jal. Itulah yang harus kita lakukan. Inilah hakikat dari dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah misi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan memberikan ujian kepada kita. Kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Katakan oleh Muhammad kepada mereka semuanya, kalau kalian benar-benar cinta kepada Allah, mengaku Islam, mengaku beriman yang benar, apa yang harus kita lakukan? Fattabi'uni ittiba, mengikuti meneladani semua yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Wa ma atakum rasulu fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu. Apapun yang diajarkan Rasulullah maka jalankan, terimalah. Dan apapun yang dilarang maka tinggalkanlah. Inilah hakikat dari Islam. Inilah dari cinta kita kepada kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min nafsihi wa malihi wa waladihi." Tidaklah kalian dikatakan beriman. Tidak mungkin kalian itu berhasil mencapai kesempurnaan iman. Sampai apa? Sampai aku kata Rasulullah lebih engkau cintai dibanding dirimu sendiri, dibanding hartamu, dibanding keluargamu. Kita beriman bukan karena ada keuntungan, ada manfaat, ada nilai lebih bukan, namun kita beriman. Justru kita harus berkorban untuk iman. Kita harus sudah saatnya kita bertanya, apa yang sudah saya lakukan demi tegaknya Islam? Apa peran saya yang telah saya berikan kepada Islam? Bukan balik berkata, saya sudah berbuat, lalu apa kontribusi Islam kepada saya? Saya sudah mengamalkan, saya sudah mengikuti Nabi, menjalankan sunnah Nabi. Kok hidup ini malah semakin terasa berat? Digunjing sana, digunjing sini. Karirnya tetap saja, namun tantangannya malah bertambah banyak. Subhanallah. Ini orang-orang yang belum kenal belum kenal Nabi. Orang orang yang berkata seperti ini belum memahami apa itu Islam yang sebenarnya. Karena itu ikhwatul iman. Marilah kita dudukkan permasalahan. Kita mulai fahami, kita mulai menyadari bahwa kitalah yang butuh kepada Islam. Bukan Islam yang butuh kepada kita. Ketahuilah bahwa dengan kita atau tanpa kita, Allah akan menegakkan, Allah akan menolong agamanya. Dengan kita berbuat atau tanpa kita berbuat, maka Allah akan menjaga agamanya. Dialah yang menjadikan Islam jaya, bukan kita. Dialah yang memberikan kemenangan kepada kaum muslimin, bukan kita. Namun tatkala kita merasa, setiap kali kita merasa bahwa dengan kekuatan kita kita bisa mencapai kejayaan, mewujudkan kejayaan bagi Islam, maka saat itulah kehancuran, kehinaan akan menimpa kaum muslimin. Ketika perang Hunain kaum muslimin telah berjumlah sepuluh ribu lebih dari kaum, dari pasukan Rasulullah SAW yang masuk Islam sejak dahulu ataupun baru masuk Islam. Kaum muslimin telah berjumlah puluhan ribu, sepuluh ribu lebih menyerang Hunain yang hanya kira-kira tiga ribu orang. Sehingga mulailah sebagian orang yang belum paham Islam mengatakan lan nughlabal yauma min killah. Ah, sekarang tidak mungkin kita kalah dengan pasukan yang hanya sedikit 3000 orang kira-kira. Namun subhanallah ketika anak panah pertama kali melesat ketika serangan pertama menimpa kaum muslimin yang berjumlah ribu lebih maka kaum muslimin kocar kacir lari tunggang langgang semuanya yang tersisa hanya beberapa kelintir sahabat ahlu bayat Ridwan, ahlu Badar. Orang-orang yang dulu pernah ikut perang Badar, orang yang pernah ikut perang bayat Ridwan, hanya beberapa, beberapa ratus orang saja yang bertahan bersama Nabi. Bahkan dalam sebuah riwayat di sekitar Nabi hanya ada beberapa belas orang, yang lainnya sudah berlarian semuanya tunggang langgang karena hujan anak panah yang begitu dahsyat, begitu lebat. Allah buktikan bahwa banyaknya jumlah tidak menjadikan Islam jaya. Yang menjadikan jayanya Islam adalah datangnya pertolongan Allah. Bukan karena jumlah kita yang berlipat ganda. Bukan jumlah kita. Kalau kita lihat peperangan-peperangan yang dimenangkan oleh kaum muslimin, kita akan dapatkan jumlah mereka selalu lebih sedikit dibanding musuhnya. Ketika kaum muslimin jumlahnya besar, Itulah yang terjadi dalam perang Hunain. Kalah sehingga kaum muslimin kocar kacir sampai akhirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyeru sahabat-sahabat beliau yang inti memerintahkan Abdul uh, uh, Al Abbas paman beliau untuk menyeru ya ala badrin wahai orang-orang yang pernah ikut perang Badar maka segera perang pasukan perang Badar merapat kembali Kemudian Nabi memanggil Aus, Khajrat, setiap kabilah dipanggil satu demi satu. Mereka segera kembali berbalik arah lagi. Merapatkan barasan dan menghadapi pasukan Ghatafan dan yang lainnya. Hingga akhirnya pasukan maaf pasukan Aus, uh, pasukan Autos, pasukan Autos berhasil dipukul mundur dan kalah. Akhirnya mereka menjadi tawanan kaum muslimin. Karena itu iman, jangan pernah ngelus dada ketika melihat seorang ustadz, seorang yang ahli ibadah hidupnya dalam kondisi miskin. Karena Rasulullah adalah orang yang pertama mengalami hal itu. Namun, ngeluslah dada Anda. Tunjukkan rasa iba, rasa kasihan Anda ketika melihat ada orang kaya namun durhaka. Ketika melihat orang yang punya kedudukan tinggi namun kufur kepada Allah jauh dari kerahmatan Allah Subhanahu wa taala itulah kasihan kasihan Allah berikan kenikmatan di dunia namun di akhirat tidak Allah berikan kepadanya kasihan dia hidup mulia di dunia namun tidak akan lama lagi neraka akan menjadi tempat huniannya kasihan dia kulitnya yang begitu lembut yang begitu wajahnya begitu cantik wajah yang begitu tampan Akankah itu dimakan oleh jilatan api neraka kelak di hari kiamat? Dengan demikian, kita akan memiliki semangat untuk berdakwah. Kita akan bisa mewarisi semangat Rasulullah SAW dalam berdakwah. Seperti yang beliau lakukan ketika beliau mendakwahi Quraisy dan ternyata beliau dilempari bebatuan, diludahi, dihinakan, Terus Aisyah satu hari bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, hal marra 'alaika yaumun ashadda 'alaika min yaumi Uhudin?" Ya Rasulullah, pernahkah engkau mengalami satu kejadian yang lebih berat dibanding yang kau alami ketika perang Uhud? Ketika perang Uhud Nabi terjatuh, terperosok dalam lubang. Pipinya tertembus anak panah sehingga giginya patah dua. Beliau terluka dan pingsan. Kondisi yang sangat mengenaskan. Sahabat-sahabat beliau banyak yang gugur dalam medan perang. Paman beliau yang tercinta yaitu Hamzah gugur dalam kondisi yang sangat mengenaskan, dimutilasi dalam medan perang. Subhanallah. Kondisi yang sangat berat sekali betul. Sehingga Aisyah bertanya, "Ya Rasulullah, hal marra 'alaika yaumun ashadda 'alaika min yaumi Uhud?" Adakah suatu pengalaman dalam dakmu yang lebih menyakitkan dibanding apa yang kau alami dalam perang Uhud? Kata Nabi Bala. Ya, pernah ada. Pengalaman dakwah yang lebih berat dibanding perang Uhud. Ketika aku berdakwah menuju ke kabilah Abdiya Lail ibni Abdiya Kilal. Salah satu kabilah di Mekah. Kabilah Abdiya Lail ibni Abdiya Kilal Nabi mengatakan bahwa mereka tidak menerima aku namun apa yang terjadi? Romauni bil hijara wa basaku fi wajhi. Mereka melempari aku dengan bebatian, bebatuan dan mereka meludahi wajahku. Betul-betul terhinakan aku. Fa kharajtu mahmuman. Aku keluar dari kota Mekah dalam kondisi kontai, gundah gulana. Falam astafik illa bikorni illa bikorni ta'alibi aku tidak sadar terus berjalan bingung gundah sampai aku tiba di satu lembah kornus Ta'alibi di kota Mekah di luar kota Mekah gundah belum duduk menyandarkan dirinya di sebatang pohon fa'idha'an Nabi sahabatin kata Rasulullah. Tiba-tiba aku melihat ada awan yang menaungiku. Faidah wajib Jibril. Tiba-tiba itulah malaikat Jibril muncul dari balik awan. Fasallama alai. Kemudian dia mengucapkan salam kepadaku. Dan dia berkata, "Inna Allah qasami'a radda qawmika alaik." Fa'arsalallahu ilaika malak bimalakil jibali ta'muruhu bimasyid. Baik Wahai Muhammad, satunya Allah telah mengetahui apa dan bagaimana tanggapan kaummu. Mereka menghinakanmu meludahimu. Mereka memparmu. Allah sudah tahu semuanya itu. Karena itulah Allah mengutus malaikat jibal, malaikat penunggu gunung untuk engkau perintahkan dengan apa yang engkau mau. Maka segera malaikat penunggu gunung muncul dan mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad SAW dan kemudian menawarkan jasa ya Muhammad in syi'ta nutatbiqu alaihimul akhsyabain fa'alt kalau engkau mau, wahai Muhammad, aku akan angkat dua gunung yang mengapit kota Mekah. Kemudian aku jatuhkan kembali kepada orang-orang Quraisy. Ini saya akan aku lakukan itu. Subhanallah. Di saat terhina puncaknya seperti ini, puncak kehinaan, diusir, dihinakan, dimaki, diludahi wajahnya, dilempari bebatuan hingga berdarah-darah kaki beliau. Subhanallah, datang tawaran yang sangat menggiurkan. Kalau engkau mau akan aku balaskan, aku akan binasakan mereka semua, akan aku jatuhkan gunung. Sehingga akan menjadi pelajaran, efek jerah kepada yang lainnya. Sehingga tidak menghinakanmu seperti ini. Anda bisa bayangkan, kalau kita hitung-hitungan, kita akan katakan, kenapa tidak dituruti saja? Dijatuhkan gunungnya kepada Quraisy menjadi pelajaran bagi orang-orang Arab lainnya. Sehingga mereka tidak akan berani nolak. Mereka akan menerima langsung. Kenapa? Takut. Takut kalau-kalau mengalami nasib yang serupa. Namun demikian, Nabi tidak menerima itu. Nabi tidak menerima tawaran itu. Bahkan Nabi mengatakan, Bal arjullah an yukhrija min aslabihim man ya'budullah wa la yushriku bihi syai'a. Justru kata Nabi, saat ini aku lebih optimis, lebih percaya lebih besar harapanku bahwa mereka suatu saat akan beriman sehingga akan terlahir dari mereka generasi-generasi yang betul-betul muahid, generasi yang hanya beribadah kepada Allah dan tidak pernah beribadah kepada selainnya sedikit pun. Subhanallah, dalam kondisi terhinakan seperti ini, justru kasih sayang beliau kepada umatnya berkobar. Sungguh benar, Allah Subhanahu wa taala ketika mensifati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan firman-Nya laqad ja'akum min an, rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minin rauf rahim Sungguh telah datang kepada kalian rasul min anfusikum seorang rasul yang datang dari diri kalian sendiri dari bangsa kalian sendiri dia man umat manusia dia datang dari kalian sendiri wahai keluar dari terlahir di tengah-tengah kalian oleh orang Quraisy Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaih ma anittum. Rasul ini betul-betul merasa aziz, merasa berat hatinya kalau-kalau ada sesuatu yang menjadikan kalian susah. Harisun alaikum bil mu'minin raufur rahim dan ia itu terus bersemangat bersemangat untuk mewujudkan kepentingan maslahat bagi kalian dan dia rauf orang yang lembut, orang yang penyayang. Subhanallah. Laqad ja'akum min anfus eh, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh benar sifat ini, sungguh benar kriteria ini. Dialah seorang rasul yang dalam dakwahnya beliau membuktikan bahwa beliau betul-betul dakwah karena sayang bukan dakwah ingin mencari derajat ingin mencari status bukan. Beliau dakwah karena beliau sayang kepada umatnya. Beliau mengajari dan pengajarannya itu dilandasi oleh kasih sayang. Sehingga kelembutannya itulah yang selantiasa didahulukan. Bukan kekasaran, bukan arogansi, bukan keberanian, bukan mentang-mentang, tidak. Walaupun beliau menang, walaupun beliau jaya, beliau tidak menunjukkan keangkuhan dan kesombongannya. Kalaupun beliau bisa membalas beliau tidak akan memilih opsi membalas. Bahkan beliau memilih opsi memaafkan. Itulah yang beliau buktikan di Fath Mekkah. Ketika beliau berhasil mengalahkan pasukan Quraisy yang selama ini telah mengobarkan permusuhan peperangan dan selama ini telah membunuh banyak para sahabat dengan cara-cara yang keji Sumayyah Yasir dibunuh dengan cara-cara yang keji. Hamzah dibunuh dengan cara-cara yang keji. Walau demikian, Rasulullah SAW tidak membalaskan dendam. Ketika Fatah Makkah, beliau berkata, berkhutbah, berdiri di pintu pintu Ka'bah dan berkata, Ya ma'asyara Quraisy, wahai orang-orang Quraisy, setelah kalian berbuat sekian banyak ini, mata dununa anni fa'ilun bikum Kira-kira menurut kalian apa yang akan aku lakukan pada kalian sekarang? Ini tiba saatnya. Mereka mengatakan Ibnun Karim, wa akhun Karim, wa ibnu akhin Karim. Engkau adalah putra kami yang dermawan. Engkau adalah saudara kami yang dermawan. Engkau adalah anak saudara kami yang dermawan. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menanggapi ucapan Quraisy yang mengatakan idhabu fa antum tulakoh. Silakan pergi kalian bebas. Kalian merdeka, tidak ada yang dihinakan. Subhanallah. Baik. Dalam kondisi semacam ini, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam betul-betul membuktikan bahwa rah, rahmah, ra'fah, rahmah itulah misi dakwah beliau. Beliau dakwah bukan untuk menyusahkan kita, bahkan beliau berdakwah karena memang beliau sayang kepada kita. Karena itu akhwatul iman, jangan pernah ada pikiran bahwa berat ya beragama Islam itu, susah ya menjadi orang Islam itu. Subhanallah, tidak susah. Yang susah adalah kita melawan hawa nafsu. Adapun menjalankan Islam itu tidak susah. Apa susahnya wanita berjilbab? Mudah. Namun yang susah adalah menahan hawa nafsu. Ya nanti tidak ada yang tahu kalau saya cantik. Itulah yang berat. Meninggalkan riba itu gampang. Apa susahnya? Ya tidak usah datang kan. Tidak usah berutang ke bank. Yang berat lah. Lah nanti toko saya tidak ramai Ustaz. Kurang dagangannya. Itulah yang berat. Kenapa? Kita ambisi. Ingin memuaskan syahwat nafsu kita. Itu yang berat. Adapun sholat itu ringan. Apa susahnya? Sholat itu ringan sekali. Yang susah apa? Masih ngantuk Ustaz. Enak-enaknya pagi itu mancal selimut. Selimutnya itu kalau dipancal, eh, makin enak pagi-pagi. Nafsu itu yang berat. Melawan nafsu itulah yang berat. Adapun menjalankan Islam itu sangatlah mudah. Karena Allah telah berjanji dalam sabdanya dalam dalam hadisnya Rasulullah SAW berkata, Inna dina yusrun agama Islam itu mudah. Yang berat itu adalah kita melawan hawa nafsu. Karena itu khawat iman. Setiap kali kita merasa berat, percayalah yang berat itu nafsu anda. Anda sedang terbelenggu dengan hawa nafsu. Namun buktinya lihat, bekerja di kantor seharian dari pagi sampai jam 2, ada yang sampai jam 5. Jaga toko dari pagi sampai malam. Tidak ada yang bilang jaga toko itu berat. Enak-enak saja, tidak ada yang ngeluh. Apalagi kalau rame dan untung. Tidak ada yang bilang, aduh bosan capek saya. Tidak ada. Bahkan senang. Setiap hari semangat. menghitung hasilnya. Tapi kalau sholat hanya lima menit ala ustad. Ustadnya kok lama sekali sih baca suratnya. Apa tidak bisa? Surat yang lebih pendek ustad lima menit Pak Bapak berdiri di etalase itu berjam-jam tidak masalah kok. Berdiri berjam-jam nunggu etalase. yang tidak sempat duduk Ustaz. Karena customernya datang terus. Bapak sudah berdiri berapa jam tadi Pak? Ya, sejak datang belum duduk. Padahal sudah jam 12 Pak. Dari jam 7 buka toko berdiri terus. Yang kerja di pabrik. Nunggui mesin Mas sudah berapa jam berdiri? Ya sejak tadi dari start sampai saat ini sampai keluar nanti ya terus berdiri 8 jam berdiri kuat tidak masalah. Tidak ada ngeluh. Pulang dengan riangnya cerita apalagi di akhir bulan nerima gaji. Wow happy-nya. Tapi subhanallah kalau imam masjidnya baru 5 menit sudah bilang oh ustadznya hari ini kepanjangan sholatnya. Subhanallah. Itulah kenyataan. Itulah faktanya. Kenapa? Ini adalah nafsu, hawa nafsu. Di sholat, di masjid, tidak ada yang sejalan dengan hawa nafsu. Karena itu Nabi Muhammad kalau orang munafik itu dapat daging, yang itu adalah selera dan nafsu, pasti bersemangat. Andai di masjid itu ada pembagian 10 ribu setiap kali sholat. Tidak ada orang telat sholat yang berdiri di soft nomor 5 tidak kebagian 10 ribu. Insya Allah semuanya di soft 1, 2, 3, 4, 5. Kalaupun tidak dapat akan geser-geseran. Geser dikit dong, geser dikit. Agar apa? Kebagian 10 ribu. Padahal yang kita dapat di masjid itu lebih dari itu semuanya. Karena itu ikhwat iman, percayalah. Yang berat itu nafsunya. Bukan Islamnya. Islam itu mudah sekali. Karena Rasulullah SAW diutus untuk menjadi rahmatan lil alamin. Sehingga kita akan merasakan rahmat, kasih sayang kalau kita itu mengamalkan, mendekati, kalau kita itu menjalankan sunnah Nabi. Bukan merasa berat. Yang berat itu adalah belenggunya setan. Yang berat itu adalah belenggunya hawa nafsu. Itu yang berat. Allah Ta'ala alam.